Wahai Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini berkaitan dengan permasalahan keluarga muslim yaitu yang lebih berkaitan dengan kewajiban para istri. Kita angkat tema dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Unzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki. Artinya Perhatikan dirimu, wahai para perempuan, sesungguhnya ia adalah surgamu atau nerakamu. Artinya, sesungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Maksud dari hadis ini adalah kapan suami ridho terhadap istrinya, maka niscaya sang istri mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, kapan suami murka terhadap istrinya karena kelakuan atau ucapan atau sifat dari istrinya, maka sang istri berdasarkan hadis ini diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Islam sebagai agama yang sempurna bukan hanya sekedar mengatur hubungan antara manusia dengan Allah. Akidah atau ibadah. Islam sebagai agama yang sempurna mengatur juga hubungan manusia dengan manusia mengatur hubungan bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia, anak dengan orang tua, kemudian suami dengan istri, kemudian kerabat dengan kerabat lainnya juga diatur dalam agama Islam. Saking sempurnanya ajaran Islam. Oleh karenanya tidak heran pada kesempatan kali ini kita mengambil tema suamimu, surgamu atau neraka. Karena ini termasuk daripada mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pentingnya tema ini dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, dalam tema ini menunjukkan bahwasanya suami adalah bakal nasib istri yang mana di akhirat tidak ada tempat bertinggal kecuali surga atau neraka. Dan semakin penting tema ini dilihat dari sisi yang lain yaitu sebuah kesuksesan yang hakiki yang tidak ada perdebatan dalam kata sukses itu adalah ketika seorang masuk ke dalam surga dan jauh dari api neraka. Maka ketika kita mengangkat tema surgamu adalah eh, suamimu adalah surgamu atau nerakamu ini penting sekali. Kenapa? Karena kesuksesan hakiki masuk surga jauh dari api neraka. Sebagian orang tua kadang-kadang ketika anaknya sudah mendapatkan pekerjaan dengan pekerjaan yang layak dan tetap, maka sang orang tua menelpon kerabatnya. Alhamdulillah mas, anak saya sekarang sudah jadi orang. Berarti sebelumnya belum. Kenapa? Karena Orang tua ini menganggap sukses adalah ketika sang anak dapat pekerjaan tetap. Dapat pekerjaan tetap. Ada lagi yang menganggap sukses adalah seperti karung. Karung itu simbol kekayaan dunia. Kalau ini masjid apa namanya? Al-Ghuraba. Kalau di bawah Masjid Al-Ghuraba ini digali tanah, kemudian tersimpan harta, orang akan menyebutnya harta karun. Padahal mungkin si karun belum pernah datang ke Denpasar Bali. Kenapa disebut hartanya karun? Karun itu nama orang dalam bahasa Arab Qarun. Karena dia adalah simbol kekayaan orang yang paling kaya. Sebagian orang menganggap sukses adalah ketika sudah kaya, sukses. Ada lagi sebagian orang menganggap sukses bahkan di zamannya Karun orang-orang mengatakan ya laita lana mithla ma Alangkah indahnya kalau seandainya kita mendapatkan kekayaan sebagaimana yang diberikan kepada Karun. Innahu lagu hadzin azim. Sesungguhnya itu adalah bagian yang besar. Mereka menganggap kesuksesan dengan kaya. sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 79. Ada sebagian orang menganggap kesuksesan adalah ketika terkenal. Ketika dikenal orang banyak, maka itu berarti sukses. Sebagaimana Abu Lahab, Abu Jahal, mereka terkenal di kota Mekah. Orang-orang luar yang datang ke kota Mekah pasti menghadap kepada Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka menganggap dirinya sukses. Tetapi ternyata baik karun ataupun Abu Lahab tidak sukses. Dari sisi mana? Ternyata karun jangan di akhirat, di dunia saja sudah disiksa oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang karun, "Faqasafna bihi wa bidarihi al-ardh Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Surat Al-Qasas ayat 81. Kami benamkan karun dan seluruh kekayaannya ke dalam bumi. Disiksa oleh Allah. Karena dia kaya kemudian sombong. Dia menganggap kekayaannya yang merupakan simbol kesuksesan bagi dia itu dia dapatkan bukan karena pertolongan Allah. Maka Allah membenamkan karun dan kekayaannya menunjukkan bahwasanya karun tidak sukses. Ya. Jadi hilangkan dari pikiran kita kalau orang banyak harta itu sukses enggak. Tidak bahkan Pak di dunia ini ada majalah namanya majalah Forbes majalah Amerika yang menghitung kekayaan orang-orang sedunia kebanyakan dari orang-orang kaya adalah orang-orang kafir kalau seandainya kekayaan simbol kesuksesan simbol kemuliaan, maka niscaya berarti orang kafir adalah orang sukses. Nah, ini perlu diingat baik-baik. Kembali ke permasalahan Abu Lahab. Sebagian orang menganggap kalau tenar, kalau terkenal, sukses. Kemana-mana diliput, kemana-mana jadi artis, kemana-mana, dan semisalnya. Sukses. Siapa bilang? Maka jawabannya Lihat Abu Lahab. Jangan di akhirat. Di dunia saja. Ibu-ibu, ini kajian untuk ibu-ibu. Ibu-ibu tidak pantas di luar. Bisa nggak dimasukkan ke dalam? Ya masih ada space kosong, silahkan ibu-ibu yang masuk yang di luar ke dalam. Karena ini kajian sebenarnya khusus untuk ibu-ibu, bapak-bapak ini nimbrung aja sebenarnya. Nyusap-nyusapin masjid. Baik. Saya lanjutkan. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, tema kita yaitu suamimu surgamu atau nerakamu. Tema ini diambilkan dari hadis Rasul ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada seorang perempuan yang sudah mempunyai suami. Beliau bertanya, ada ba'lin, wahai saudari, apakah kamu punya suami? Maka si perempuan tersebut menjawab, Naam ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada perempuan tersebut. Beliau mengatakan, Kaifa anti minhu. Artinya, bagaimana sikapmu terhadap suamimu. Maka, sang perempuan tersebut menjawab, Ma'aluhu. Lihat, perhatikan ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Ma'aluhu. Artinya, Aku tidak pernah meremehkan keperluan suamiku. Aku sangat-sangat mengurus suamiku. Illa ma'ajaztu anhu. Kecuali sesuatu yang aku tidak sanggup untuk mengerjakannya. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada perempuan tersebut. Unzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki. Wahai perempuan, wahai istri, maka tanamkan ini kepada ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Perhatikan dirimu terhadap suamimu. Artinya bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Maka hati-hati sekali. Jangan sampai sang suami kesal dengan kita. Jangan sampai sang suami marah murka dengan kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berpesan seperti itu. Umuri aina anti minu. Lihat bagaimana dirimu di hadapan suamimu. Bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Sesungguhnya dia hanyalah suamimu adalah surgamu atau neraka. Artinya, kapan sang suami ridha, maka pada saat itu sang istri dijanjikan mendapatkan surga. Kapan sang suami murka, maka sang suami sang istri diancam mendapatkan neraka. Maka ini penting sekali. Nah tadi di awal mukadimah saya ingin membuat tema ini bermanfaat apa dianggap penting dan ini tugasnya para pendai ini yang paling sulit pak Ya, berdakwah itu adalah yang paling sulit menjadikan orang percaya pada kita. Ini paling sulit. Saya baru pertama kali bertemu dengan ibu bapak sekalian, bagaimana bisa membuat tema yang akan saya bawakan ini dianggap oleh ibu-ibu saudari-saudari muslimah terutama bermanfaat dan sangat dibutuhkan dari sisi mana? Ini Ya, makanya saya katakan tema ini suamimu adalah surga atau nerakamu dilihat sangat bermanfaat dari sisi ini. Dari sisi bahwasanya kesuksesan seorang manusia bukan di dunia. Tadi saya singgung bahwasanya kesuksesan seorang manusia di sebagian orang menganggap sukses dengan harta. Sampai orang tua menelpon kerabatnya mengatakan, Alhamdulillah anak saya sekarang sudah jadi orang. Berarti sebelumnya belum jadi orang. Kenapa? Karena anaknya baru dapat pekerjaan tetap. Apalagi kadang-kadang orang tua perempuan kalau ada laki-laki yang melamar, anak perempuannya si pelamar tersebut belum duduk sudah ditanyain belum nanya nama sudah ditanyain kerja apa anak perempuan saya kalau kamu nikahi mau dikasih makan apa ya kan kalau seandainya sang laki-laki pelamar tersebut tidak mempunyai pekerjaan atau pekerjaannya tidak tetap maka ditolak. Padahal yang paling penting itu bukan pekerjaan tetap, tetapi tetap bekerja. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, sebenarnya pertanyaan orang tua perempuan yang ingin kita lamar tadi sangat mudah. Anak perempuan saya mau dikasih makan apa? Nasi, Pak. Masa dikasih makan batu? Ya, Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi, sebagian orang menganggap sukses itu ketika harta banyak. Padahal bukan itu. Kalau seandainya kesuksesan diukur dengan harta, maka niscaya karun dan orang-orang kafir lainnya adalah orang sukses. Tetapi ternyata karun jangan di akhirat, di dunia saja sudah dibenamkan oleh Allah, disiksa oleh Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Qasas ayat 81. Kalau sebagian orang menganggap sukses itu tenang, dikenal, jadi presiden, menteri, gubernur, sukses. Kemana-mana diliput, kemana-mana ada wartawan, sukses. Enggak. Ternyata Abu Lahab terkenal satu Mekah Siapa saja yang datang ke datang ke kota Mekah, maka dia harus menghadap kepada aku lah. Tapi dia nggak sukses ternyata. Kenapa? Jangan di akhirat, di dunia, dua kakinya masih berjalan, dia sudah dinyatakan oleh Allah sebagai penghuni neraka. Masih hidup dan ini mukjizat Al-Qur'an. Orang yang masih hidup di dunia sudah dinyatakan sebagai penghuni neraka. Allah berfirman, "Tabbat yada abi lahabin ma arna anhu maluhu wa Saya celana enggak salah. Abu Lahab akan dibakar oleh api yang menyala Dan fi'lan Abu Lahab dengan istrinya adalah oh, dua orang sampai akhir hayat tidak beriman. Ini mukjizat Al-Quran. Ada pelajaran menarik dari Abu Lahab dan istrinya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik pelajarannya. Ini sedikit menyimpang. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. وَالَّذِينَ يكنزون الذهب وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفقونها فِي سَبِيلِ اللَّهِ sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون Ya ini ini sesuatu yang menyimpang dari tema kita ya, tetapi tidak mengapa insya Allah ada manfaatnya. Karena saya teringat cerita Abu Lahab dengan istrinya. berfirman di dalam surat, Toba ayat 34, 34 sampai 35. Orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka ancam mereka dengan siksa yang pedih yang tidak membayar zakat. Ancam dengan siksa yang pedih. Siksa pedihnya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari di hari kiamat emas-emas tersebut akan dijadikan lempengan-lempengan api. Kemudian diletakkan di dahi, di punggung dan di lambung. Itu adalah ancaman bagi orang yang tidak mau bayar zakat. Imam Ibnu Katsir ketika menafsir ayat ini beliau mengatakan perkataan yang pantas ditulis dengan tinta emas. Beliau mengatakan, Man ahabba syai'an wa qaddamahu ala ta'atillah udziba bih. Barang siapa yang menyukai sesuatu dan ia lebih dahulukan dibandingkan taat kepada Allah, dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Seperti tadi, orang lebih suka kepada emas dan perak, tidak mau bayar zakat, dia lebih menyukai emas dan peraknya, tidak mau bayar zakat, maka di akhirat dia akan disiksa dengan apanya? Emas dan peraknya. Nah, kemudian Imam Ibnu Katsir ulama tafsir di dalam agama Islam di abad ke-7 Hijriah dan ke-8 Hijriah beliau menyebutkan seperti kata beliau ceritanya Abu Lahab dan istrinya Bagaimana Abu Lahab tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi lebih mendahulukan cintanya, sayangnya, rindunya, matinya kepada istrinya dibandingkan taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka Abu Lahab di akhirat yang akan menyiksanya siapa? Hah? Istri. Ini rahasia firman Allah, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya pembawa kayu bakar yaitu karena Abu Lahab lebih mendahulukan cinta kepada istrinya dibandingkan taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau beriman dia. Maka yang akan menyiksanya yang dia cintai, yaitu siapa? Istri. Begitulah semua hal dalam kehidupan kita. Apabila kita mencintai sesuatu, lebih kita dahulukan dibandingkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Ya, sama orang mencintai emas dan perak tidak mau bayar zakat, dia akan disiksa dengan emas dan peraknya tersebut di hari kiamat dijadikan lempengan api ditempelkan pada tubuh yang sangat panas kalau seandainya ditempelkan benda yang panas. Ada orang Pak Ngeyel bertanya kepada saya, Ustaz, saya ini suka nonton bola. Dan kadang-kadang bola tersebut kalau di daerah saya itu jam-jam lagi sholat isya. Ketika hanya al salah, hanya al falah, saya tidak pergi ke masjid. Kenapa? Karena sedang nonton bola. Kalau berdasarkan kaedah dari Imam Ibnu Katsir tadi, kira-kira Allah mensiksa saya di akhirat dengan apa? dengan bola itu gimana tadi? Ini orang ngeyel. Ya, tidak mau mengakui kesalahan. Nah, kembali ke permasalahan kita. Sukses yang hakiki sebenarnya adalah apa? Yaitu orang yang sukses hakiki adalah orang yang masuk surga jauh dari api neraka. Ini tema ini penting suamimu surga atau nerakamu karena dia yang khususnya dan hakiki. Tidak ada perbedaan pendapat di antara manusia, bahkan sampai orang kafir. Kalau orang masuk surga, jauh dari api neraka itu sukses. Meskipun dia bila mantan muda, berkulit hitam, orang paling miskin di antara para sahabat Nabi Rasulullah. Tapi dia sukses. Kenapa? Karena jangan masuk surga ternyata suara terlampahnya Bilal di surga di depan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sukses hati, Ya, jadi mulai saat sekarang terutama ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, jangan sampai seperti dalam hadis Rasul, nisaun kasiyat ariyat. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dua ada dua kelompok penghuni neraka yang aku tidak pernah melihatnya. Salah satu dari satu kelompok tersebut adalah atau dua kelompok tersebut adalah salah satunya nisa unkasiat alia wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Salah satu tafsiran wanita memakai pakaian tapi telanjang adalah kalau untuk urusan dunia model fashion baju model make up ya bulu mata bulu mata samudra bulu mata nusantara bulu mata gelombang pasifik dia paling hafal salon paling tahu tempatnya di mana di Denpasar Bali. Untuk pemeliharaan kuku, medi, pedicure paling hafal Ya, tapi giliran dilihat dari sholatnya, bacaan Al-Qur'annya, apalagi hafalan Al-Qur'annya cuma tiga kul. Tambah surat paling favorit ina apa ina? Allah. Tapi giliran dandan paling paling jago puasa sunnah kosong sholat malam kosong, tidak hadir di pengajian, tidak bisa mengajari anak-anak tentang tata cara wudhu mandi karena ibunya tidak paham tentang ilmu agama. Ini salah satu tafsiran. Nisaun kasihan. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Artinya untuk urusan dunia dia paling bagus, paling kincong pipinya, tetapi untuk urusan akhirat ariyah kosong. Kosong. Maka mulai saat sekarang ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Ketika Anda berhadapan dengan orang, jangan Anda lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Oh subhanallah cantiknya, oh subhanallah putihnya, oh subhanallah begininya, oh subhanallah. Tidak. Tapi lihatlah apa prestasi dia dalam agama. Bagaimana sholatnya, wajib dan sunnahnya. Terutama sunnah salat malam. Dan ingat, se -se -se semua orang akan terlihat sama. Berbeda dari sisi amalan-amalan sunnah atau tidak. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perhatikan baik-baik Ketika kita bertemu dengan orang lain sudah kita rubah. Uh, tasnya harganya sekian juta. Uh, sepatunya. Uh, sepatu hak tingginya 5 meter. Ya, saya lanjutkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jadi kesuksesan hakiki adalah masuk surga jauh dari api neraka. Sekarang hilangkan dari diri kita persepsi bagaimana sukses. Ya, sukses hakiki adalah bagaimana masuk surga jauh dari api neraka. Baik. Kalau begitu, kalau sudah dipahami pentingnya judul ini, maka bapak ibu, terutama ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya masuk, bagaimana kita mendapatkan surga dengan meraih ridho suami, maka saya ingin menyebutkan keutamaan istri yang saleh. Istri yang saleh yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man razaqahu Allah imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syafri dinihi Faliyattaqillaha fi syatrin tsani. Artinya, barang siapa yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istri yang salihah. Lihat yang di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW istri yang salihah bukan istri yang macam-macam istri yang salihah maka sungguh ia telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan setengah dari agamanya. Makanya sering disebutkan oleh para ulama bahwasanya orang yang menikah dan menikah dengan wanita yang saya berarti dia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Dalilnya ini. Ini salah satu keutamaan istri yang salihah yaitu menyempurnakan agama suami. Kemudian hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seseorang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Lau alimna ayyal mala khairun fanattakiduhu." Wahai Rasulullah, kalau kita mengetahui harta mana yang paling baik, kita ambil kita simpan kita jadikan sebagai sebuah simpanan Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan afdaluhu lisanun zakir wa qalbun syakir wa zawjatun mu'minatun tu'inuhu ala imani. Harta yang paling utama untuk disimpan adalah hati lisan yang berzikir, hati yang bersyukur, Kemudian yang ketiga yaitu istri yang beriman yang menolong suaminya dalam keimanan. Nah, di sini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Poin pertama agar Anda senantiasa disenangi oleh suami yang itu kunci surga Anda agar suami senantiasa tidak murka kepada Anda yang itu adalah kunci neraka Anda maka tolonglah dia dalam mengerjakan agama ya ibu-ibu harus berani benar-benar menolong si perempuan si uh, suaminya tersebut dalam perihal agama saya beri contoh tolong menolong dalam perihal agama Ada cerita aktor dalam cerita ini Ummu Sulaim kemudian Abu Talha sang suami Abu Talha sang istri Ummu Sulaim namanya dan cerita ini sekali lagi saya bawakan sebagai bentuk bahwasanya salah satu cara menjadi istri yang saleha menggapai keridhaan suami adalah dengan menolong suami dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Itu garis bawahi baik-baik ibu-ibu. Bawa pulang ke rumah masing-masing saudari-saudari muslimah bahwasanya suami adalah surga atau neraka. Kapan suami ridho maka niscaya dijanjikan surga. Kapan suami murka niscaya diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar menggapai keridhaan suami, suami selalu senang dengan kita adalah dengan cara menolong suami dalam ketaatan. Ya, ini poin pertama. Agar kita mendapatkan surga dengan mendapatkan ridho suami yaitu dengan menolong suami dalam ketaatan. Contohnya cerita Ummu Sulaim dengan siapa tadi? Abu Talha. Bagaimana Ustaz ceritanya? Abu Talha mempunyai anak namanya Talha. Anak ini sedang sakit. Sakitnya sekarat. Kemudian Abu Talha pada saat itu hari itu sedang berpuasa. Kemudian beliau pergi keluar rumah untuk mencari nafkah. Sang istri Ummu Sulaim mengurus rumah suaminya. Mengurus anaknya yang sedang sakit. Ketika sang suami di luar rumah, Tolhah sang anak meninggal dunia. Nah, perhatikan di sini, ibu-ibu saudari-saudari muslim. Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim ini juga nanti kita akan ambil pelajaran darinya menarik yang berkenaan dengan Anas bin Malik. Ummu Sulaim ketika melihat anaknya menang, apa, meninggal tidak seperti sebagian istri sekarang kalau sang suami lagi curhat kepada istrinya, malah bukan mendapatkan solusi, malah mendapatkan masalah. Makanya sebagian suami malas untuk curhat dengan istrinya. Kenapa? Karena kalau dicurhati bukan dapat solusi, malah dapat masalah. Misalkan, istri-istri yang sering dia kalah kalau menghadapi masalah. Suami pulang dari kerja, kemudian dalam keadaan cemberut, kemudian ditanya oleh sang istri, Mas, Bang, Kak, suamiku, kenapa engkau menangis? Atau kenapa engkau cemberut? Kata sang suami, saya baru dimarahi oleh atasan. Sang istri bukannya mendap ingin menenangkan suaminya, bukannya memberikan solusi. Lalu gimana? Lalu gaji bulan ini gimana? Di bawah atau tidak? tahu gimana? Ini bukan malah dapat ketenangan, malah dapat masalah baru. Ya, maka lihat Ummu Sulaim ketika menangis meninggal anaknya, beliau biarkan anaknya dibandingi, dikafani dengan baik, kemudian tidak diberitahu kepada suaminya. Suaminya tetap pulang dalam ketika sore pulang seperti biasa. Ingin berbuka puasa, beliau minta anaknya menemani buka puasa. Kata Ummu Sulaim, engkau makan saja dahulu, dia sedang istirahat dengan baik. Ya. Berdusta nggak Ummu Sulaim? Tidak. Satu. Yang kedua, setelah sang suami berbuka puasa, kenyang perut, maka Ummu Sulaim berdandan habis-habisan. Sebagaimana layaknya seorang istri ingin melayani suaminya. Maka sang Abu Talha radhiyallahu anhu beliau akhirnya tertarik dan terbawa hawa nafsu ingin menggauli istrinya pada malam itu. Sesudah sholat maghrib menggaulilah istrinya. Sesudah diberikan masukan kenyang perut, kenyang syahwat, baru saat itu Ummu Sulaim mengatakan kepada suaminya perihal anaknya. Lihat, sudah keadaan suami benar-benar mantap untuk menerima kabar kematian anaknya yang tersayang baru diberitahukan oleh Ummu Sulaim. Sudah kenyang perut, syahwatnya sudah terampiaskan, senang, baru diberitahu. Beritahunya pun tidak salah. Kata Ummu Muslim, Ya Abu Talha, wahai suamiku Abu Talha, Abu, Abu Talha. Ma, uh, kata beliau, apa pendapat engkau? Lau a'arafa rajulun i'arah. Ya, kalau seandainya seseorang meminjamkan kepadamu sesuatu pinjaman, kemudian setelah itu dia mengambil lagi barang miliknya, apakah engkau akan marah? Kata Abu Talha, kenapa saya marah? Itu barang miliknya, saya dipinjami. Maka kata Abu Muslim, Tolha adalah pinjaman Allah untukmu. Dan dia diambil kembali oleh pemilik aslinya. Paham ceritanya Bapak Ibu? Maka dengan begitu banyak mukadimah, ini istri yang saya, Ini istri yang menolong suaminya agar tegar dalam menghadapi musibah. Seperti ini contohnya. Ya, seperti ini cara seorang istri mengambil keridhaan suami, menolong suami dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Salah satu bentuk ketaatan adalah sang suami ridho dengan musibah yang Allah berikan kepadanya dan itu akibat pertolongan istrinya. Semestinya istri seperti ini. Besok eh, ketika mendengar ternyata anaknya yang selama ini paling dia cintai satu-satunya meninggal Abu Talha dengan gampangnya sesudah bokot dima pendahuluan yang begitu banyak dari istri yang saya dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi ya sudah selesai ya Kemudian besok paginya dua orang ini pergi kepada Rasulullah. Kemudian diceritakan cerita mereka berdua. Apa yang dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tanggapan Rasulullah bagaimana? Barakallahu lakuma fi lailatikuma. Artinya semoga Allah memberkahi kalian berdua dalam persetubuhan kalian berdua tadi malam. Bukankah tadi malam setelah buka puasa mereka ber bergaul? Betul? Akhirnya ternyata Abu Talha dan Ummu Sulaim dapat anak lagi dan dapatnya yang banyak. Ini para ikhlas kalian. Contoh yang kedua. Sang istri menolong suaminya dalam ketaatan. Sebelum contoh yang kedua, saya ingin mengatakan kepada ibu-ibu saudari-saudari muslim, janganlah menjadi istri-istri berbentuk manusia tapi bersifat syaitan. Bagaimana itu? Oh ada. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati" yang mengganggu, memberi waswas di dalam hati-hati manusia dari jin dan manusia. Berarti ada manusia yang bersifat syaitan. Di antaranya Kadang-kadang istri mudah-mudahan yang hadir dari ibu-ibu di sini tidak seperti ini. Kadang-kadang hadir di, majlis di majlis pengajian bapak, ibu, saudara-saudari sekalian. Ibunya mungkin sudah lama hadir di majlis pengajian. Suaminya baru saat ini. Ya. Ya, filmnya berakhir ya Bu. Harus diberi hijab. Ya. Dilanjutkan, Bapak Ibu saudara-saudari, kadang suaminya baru hadir pengajian. Maka sang suami mendapat petunjuk di pengajian. Wah, pokoknya saya harus berubah. Yang dulunya mungkin tidak pernah kenal dengan warna karpet masjid. Karena nggak pernah ke masjid. Maka dia punya tekad pokoknya saya harus ke masjid. Saya usahakan selama saya mampu saya akan ke masjid untuk sholat berjamaah maka subuh-subuh yang biasa suaminya sudah terlambat sholat subuhnya, kemudian jarang ke masjid, subuh-subuh di Bali subuhnya jam 5 lewat sekian, dia jam 3 sudah bangun. Mandi, pakai peci, pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci, pakai surban. Persis seperti ustadz dan kiai. Jam 3 bangun mandi-mandi sampai setengah 4. Setengah 4 masuk ke dalam, pergi ke masjid. Ternyata setengah 4 terlalu dini. Tentunya masjidnya belum buka. Maka dia pulang kembali ke rumah sambil marah-marah, bergumam. Ah, masjid ini nggak buka. Sang istri ketika mendapati suaminya seperti ini, maka semestinya Jangan dia remehkan suaminya. Anggap itu adalah perkara yang sudah lama dari suaminya. Jangan sebagian istri mengatakan, Bapak, bapak baru itu pengajian sekali sudah kaya ustaz saja. Ini jangan. Sang suami mungkin tidak pernah baca Al-Quran. Kemudian setelah dengar pengajian, dia mulai membaca Al-Quran dan aneh saya katakan di majlis ini aneh ada seorang muslim yang setiap harinya tidak lewat darinya ayat-ayat suci Al-Quran dari mulutnya aneh seorang muslim setiap harinya tidak membaca Al-Quran aneh karena kenapa? Karena Al-Quran buku petunjuk nih Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sang suami ini mulai dia membaca Al-Quran, suaranya, masya Allah, tidak enak didengar. Sang istri yang ingin menolong suaminya jangan dilecehkan suaminya. Bapak-bapak, kalau ngaji ya pelan-pelan, ya suara bapak itu nggak enak didengar. Maka jangan seperti ini. Contoh sekarang contoh kedua. Bapak ibu saudara-saudari cerita menarik yang disebutkan di dalam kitab Sifatul Sofa dan Syiar Alamin Mubarak. Bagaimana seorang suami ditolong oleh istrinya dan saling tolong menolong suami istri dalam kebaikan. Ini adalah kunci, salah satu kunci sukses berumah tangga. Menjadi sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ada seorang tabi'i bernama Abu Usman an nadi Siapa namanya? Abu Usman an nadi Beliau bercerita, "Tawayyabtu Abu Hurairah radhiyallahu anhu sab'a layal." aku bermalam di rumah sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu selama sepekan seminggu. Pak orang kalau sudah ditemani selama seminggu itu ketahuan belangnya. Ketahuan belangnya. Oh ini orang penyabar, ini orang pemberi, ini orang uh, ini orang akhlaknya baik, ini orang begini. Kalau sudah seminggu itu ketahuan. Kalau baru sekali bertemu sekali sehari dua hari itu bisa dibuat-buat pak. Saya saja kalau ingin tadi buat-buat di hadapan bapak sebagai orang yang ahli zikir baru duduk mungkin saya akan berpura-pura Bismillah. Meletakkan tangan kanan di atas meja Subhanallah. Tangan kiri ya Masya Allah. Ada keringat sedikit Innalillah salah baca. Itu kalau berpura-pura. Ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Abu Osman An-Nadi bermalam di rumah Abu Hurairah selama seminggu. Kenapa disebutkan seminggu? Karena menunjukkan, oh inilah sebenarnya kebiasaan Abu Hurairah. Apa kebiasaannya? Fakana huwa wa khadimuhu wa zawjatuhu yaktasimuna layla laila Artinya ternyata selama seminggu tersebut tidak pernah tidak setiap malam Abu Hurairah radhiyallahu anhu istrinya dan pembantunya membagi malam menjadi tiga malam. Menjadi berapa? Tiga malam. Uh, adik mungkin di belakang, nanti mengganggu. perhatiannya nanti terganggu. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Sepertiga malam pertama Abu Hurairah sholat malam. Sepertiga malam kedua istrinya yang sholat. Sepertiga malam ketiga siapa? Pembantunya yang sholat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengamalkan hadis Rasul yang beliau dengar sendiri dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an qama min al-lail fa salla thumma ayqadha ahlahu fa salla fa in abat nadha ala wajhi al-ma. Allah merahmati seorang suami yang bangun malam kemudian dia sholat. Lalu dia bangunkan istrinya. Lalu sang istri sholat. Kalau istrinya enggan bangun, maka dipercikan air di wajahnya. Dipercikan ya Pak, bukan disiram. Ya. Kebalikannya, wa rahimallahu ra'atan qamat min al-laili fa sallat thumma ayqadat zawjaha fa sallat fa in aba nabrahat ala wajhihi ma Artinya Allah merahmati seorang istri yang bangun malam. Kemudian dia sholat malam. Kemudian dia bangunkan suaminya. Lalu sang suami sholat. Kalau seandainya sang suami anggar untuk bangun malam, maka dipercikan di wajah suaminya angin. Ini tolong menolong antara suami istri. Begitu pula masalah sedekah. Cerita yang ketiga. Tolong menolong antara suami istri dalam ketaatan. Sebagian istri atau sebagian suami, kalau sang suami banyak ngasih sedekah, mulai sang istri banyak omong. Bang, mas, kak, suamiku, hati-hati jangan terlalu banyak, ingat anak istri. Bukannya ditolong. Ya, lihat cerita menarik. E, cerita Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Allah berfirman dalam Al-Quran, Man alladhi yuqridu qardan hasan. Siapakah yang mau menghutangi Allah dengan hutang yang banyak. Maksudnya siapa yang mau bersedekah di jalan Allah? Abu Darda mendengar ayat ini berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah yuridu minnal qur. Wahai Rasulullah, benarkah Allah ingin kita hutangi? Ingin kita hutangi, kita jalankan harta kita di jalannya? Kata Rasulullah SAW, nah, iya. Maka beliau mengatakan, Ya Rasulullah, hari ini ada. Wahai Rasulullah, mana tanganmu? Beliau ingin jabatan ingin me menyaksikan apa yang ingin beliau ucapkan. Kata beliau setelah jabatan, Ushidu ala anna ushiduka ala anna haiti allaha walau akrabtu lillahi wali rasuli. Artinya, aku saksikan kepada engkau wahai Rasulullah, itu kebun kurmaku aku hutangkan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya aku sedekahkan untuk Allah dan Rasul. Dan Bapak tahu kebun kurma yang Abu Jahal ada berapa? Pohon kurma di dalamnya menunjukkan bagaimana luasnya. 600 pohon kurma. Saking luasnya kebun kurma Abu Darda. Dan yang lebih luar biasa lagi, di dalam kebun tersebut ada rumahnya, di dalam rumahnya tinggal istrinya dan anak-anaknya, Ummu Dahdah dan anak-anaknya. Ketika dia sudah mensedekahkan kebun kurma tersebut untuk Allah dan Rasulnya, Abu Dahdah pergi ke kebun kurma. Kemudian dia memanggil istrinya, Ya Umar Dahdah, wahai Ummu Dahdah, al anha, ukhruji, keluar engkau jabat dari baca Quran dulu. Ya. Wahai Ummu Dahdah, keluar engkau dari kebun ini. Ya, sesungguhnya aku telah menghutangkan, menghutangkan, mensedekahkan kebun ini untuk Allah dan Rasulnya. Lihat Ummu Dahdah sang istri. Kalau di zaman sekarang, hampir semua tanahnya dia sedekahkan. Gimana istri? Sebagian istri kadang-kadang, wahai bapak, wahai suamiku, kenapa di disedekahkan? Kita mau makan apa? Nanti anak kita sekolah di mana? Nanti kita mau makan apa? Makan nasi bu. Ya, lihat Ummu dan tidak seperti ini. Ummu Jahda mengatakan ketika mendengar suaminya mensedekahkan seluruh hartanya, maka kata Ummu Jahda, "Rabiha bai'uka ya Abad Jahda, Wahai Abu Darda, sungguh jual belimu mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Dan memang benar, akhirnya Rasulullah SAW bersabda, Kam min irqin radihin ya Dahda hujan. Berapa banyak pohon-pohon tunas-tunas kurma yang dimiliki oleh Abu Darda yang tumbuh di dalam dalam mana? Surga. Lihat bagaimana seorang istri mencari ridho suaminya dengan cara saling menolong suami dalam keba kebaikan. Ini sifat istri yang salihah yang pertama, menolong suami dalam kebaikan. Ada sedikit menarik Bapak Ibu, saudara-saudari. Saya menulis buku judulnya Wanita Penghuni Neraka. Di dalam buku tersebut terdapat saya sebutkan orang-orang wanita-wanita yang dicap dalam Al-Quran dan dalam hadis dari Rasulullah SAW sebagai pengguna. Dan kebalikan dari itu ada yang disebut oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah SAW wanita-wanita sebaik-baik wanita. Sementara di antaranya yaitu siapa Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah perhatikan ibu-ibu saudari-saudari muslimah dan ini salah satu cara agar kita mendapatkan riba suami yang kedua. Ya, karena mendapat riba suami dijamin surga. Karena suamimu adalah surga atau neraka maka kita harus mencari cara bagaimana mendapatkan ridho suami. Salah satu cara mendapatkan ridho suami, kita contoh Khadijah. Lihat Khadijah. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari. Dalam sebuah hadis sahih di riwayat eh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril. Jibril alaihissalam berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadhihi Khadijah atatka ومعها طعام وشراب فاقرأ مني ومن ربها سلام وأبشرها ببيت من قصب في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب Hadis riwayat Bukhari. Wahai Rasulullah kata Jibril alaihissalam, perhatikan ibu-ibu perhatikan dan amalkan. Wahai Rasulullah kata Jibril, itu Khadijah datang ingin membawa kepadamu makanan dan minuman. Maka ucapkanlah salam untuk Khadijah dariku. Ku di sini siapa? Hah? Jibril alaihissalam. Lihat, jarang-jarang manusia mendapatkan salam dari seorang Jibril. Ucapkan salam untuk Khadijah dariku dan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, subhanallah. Dan arti salam adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ucapkan untuk Khadijah dariku, dari Jibril dan dari Allah Subhanahu wa taala salam. Dan kemudian kata Rasulullah SAW, berikan kabar gembira kepada Khadijah bahwasanya dia akan mendapatkan sebuah rumah di surga yang lengkung tinggi yang terbuat dari berlian. Ibu, bapak pernah membayangkan rumah terbuat dari berlian? Ya, dan itulah surga. Surga itu setelah diteliti-teliti cuma kita dapat satu label. Nikmat yang tidak pernah dibayang, tidak pernah bisa dibayangkan itu surga. Itu label surga, nikmat yang tidak pernah bisa dibayangkan. Sedikit saya menyimpang tentang surga, kita pending dulu ceritanya Khadijah. Agar seseorang yang belum pernah tertahu tentang surga mulai tertarik mencari surga. Jangan cuma mencari rupiah. Mencari surga. Coba perhatikan. Indahnya surga khulasah ringkasan dari indahnya surga itu seperti yang saya sebutkan tadi bahwasanya al jannah fawqal surga itu di luar angan-angan manusia nikmat yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia dan ini sesuai dengan hadis Rasul riwayat Imam Ibnu Majah fa innal jannata la khatara laha sesungguhnya surga tidak bisa dibetikkan di dalam hati nikmatnya benar-benar indah ingin tahu Pak nikmat indahnya surga dan apalagi lebih nikmat kalau dibandingkan dengan dunia. Dunia ini Pak terlaknat, dapatnya susah, cepat rusak. Ini sifat yang sangat dominan dari dunia. Terlaknat, dapatnya susah. Saya ingin berbicara tentang dapatnya susah. Coba kalau kata penjual es kelapa Bapak Ibu sekalian pengumuman, kami asosiasi penjual es kelapa muda mengatakan bahwasanya kami berhenti jualan es kelapa. Siapa yang ingin dari Bapak Ibu sekalian makan es kelapa muda, maka silahkan manjat sendiri. Hah, pernah mikir? Hah? Dulu itu susah didapat. Ingin dapat istri, harus ke sana, saya aja dapat istri jauh dari Kalimantan ke Lombok. Harus naik bus melalui peri. Alhamdulillah diterima. Hmm. Coba tak ditolak, subhanallah. Balik lagi dengan tangan kosong. Sulit, dunia itu sulit didapat. Akhirat nggak ada yang sulit. Surga nggak ada yang sulit. Bapak tahu dalam surat Al-Insan ayat 14 Allah berfirman, وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا Artinya, surga, naungan-naungan pohon yang ada di surga itu sangat rindang. Bahkan sampai-sampai penghuni surga tidak pernah melihat matahari. Saking rindangnya pohon-pohon surga. Naungannya sangat rindang. Yang lebih luar biasa lagi, wa dhullilat 'alaihim qutufuha tadrila. Artinya apa? Buah-buahan surga direndahkan serendah-rendahnya. Jadi manjat tidak ada di surga. Saya punya kawan di Surabaya, panitia kajian juga. Beliau mungkin saking hobi makan buah kelengkeng. Tahu kelengkeng, Pak? Ya, itu sampai nanam pohon kelengking di depan rumahnya. Tapi namanya dunia sulit didapat. Nanam berbulan-bulan nggak nggak tumbuh-tumbuh buahnya. Sampai beli semprot agar cepat berbuah. Sudah Subhanallah saya lihat dalam hati saya hmm, ingin makan buah nyemprot dulu. Itu dunia. Sedangkan di surga tidak. Dunia alaihim kutubuha tadrila ranting-ranting buah-buahnya itu direndahkan serendah-rendahnya. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dijelaskan apa maksudnya direndahkan serendah-rendahnya. Idza qama ahli jannah jika penghuni surga itu berdiri, maka buahnya ikut berdiri sejajar dengan dia. Wa idza jalasa, kalau seandainya penghuni surga itu duduk, maka dia ikut duduk sejajar dengan dia. Wa is uh, kalau seandainya dia rebahan, maka buahnya ikut rebahan sejajar dengan dia. Jadi nggak ada sweeper. Ya, itu surga. Bisa membayangkan? Bisa? Nggak bisa. Itu surga. Nggak bisa dibayangkan. Ya, jadi ingat, surga itu bukan hanya sekedar bidadari. Bagian kadang-kadang saya tanya, Pak, ini terutama perhatikan ibu-ibu. Lihat jawabannya benar nggak? Bapak mau masuk surga? Mau. Kenapa? Nah, kan? Bidadari. Jadi surga sama dengan bidadari. Betul bidadari adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk melayani penghuni-penghuni surga. Tapi di dalam surga bukan hanya sekedar bidadari. Maka setelah ini kenali baik-baik tentang surga ibu-ibu saudari-saudari sekalian. Ini kadang-kadang ada seorang istri pernah bertanya kepada saya. Ibu-ibu pernah bertanya kepada saya, Ustaz, boleh nggak saya berdoa seperti ini? Ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surga. Saya bilang boleh. Tapi ada, itu baru koma. Masukkanlah saya ke dalam surga dan kalau suami saya juga masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi. Mungkin dia udah mau dia lagi, dia lagi. Allah. Ya, maka untuk ada juga seorang ibu-ibu sering curhat, Ustaz Laki-laki enak di dalam surga dapat bidadari. Kami dapat apa? Maka eh, apa namanya? Apalagi sebagian ibu-ibu tahu riwayat bahwa seorang penghuni surga laki akan memeluk bidadari saking indahnya bidadari tersebut dia peluk tidak pernah bosan 70 tahun dia peluk anda pernah meluk istri Anda lebih dari itu? Jangan meluk seperti yang saya sebutkan tadi pagi di masjid sadar. Kadang ngomong sama istri lima menit nggak ada asap nggak ada apa-apa tengkar. Kalau ngobrol di luar rumah oh, bisa tertawa terbahak-bahak. Ini lima menit tengkar sama istri. Ya, sang uh, eh, ibu ini curhat, Ustaz, itu kalau laki-laki memeluk bidadari selama 70 tahun. Lalu bagian kami kapan? Maka semua pertanyaan yang saya sebutkan tadi, jawabannya cuma satu. Bahwa di surga tidak ada kesedihan, tidak ada rasa hasad, tidak ada rasa dengki, tidak ada capek. Semuanya nikmat, semuanya indah la tasma'u fiha lagwan wala ta'thima. Kamu tidak akan pernah mendengar di dalamnya sesuatu yang sia-sia, sia-sia ataupun dosa. Kembali ke permasalahan ini. Bapak Ibu saudara saudari, lihat kata Jibril alaihissalam kepada Rasul Wasallam, berikan kabar gembira kepada Khadijah bahwasanya dia mendapatkan sebuah rumah, bukan sembarang rumah, rumah yang lonjong dan tinggi yang terbuat dari berlian. Pernah membayangkan Pak? Berlian rumah. Saya saja di rumah Pak Suyono, subhanallah rumahnya luar biasa besarnya, indahnya. Itu baru dunia. Ini rumah besar dari berlian. Pernah terbayang? Bisa dibayangkan? Nah, itu sudah tidak bisa dibayangkannya itu surga. Nah, pertanyaan, kenapa Ustaz disebutkan derita Khadijah apa? Apa kaitannya dengan tema kita? Ternyata rahasia disebutkan oleh para ulama. Kenapa Khadijah mendapatkan sebuah rumah di surga? Salah satu sebabnya adalah disebutkan dalam riwayat e, disebutkan di dalam perkataan dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah bahwasanya Sebab kenapa Khadijah mendapatkan rumah di surga? Sifat rumahnya lihat, rumahnya tinggi dan melonjong yang terbuat dari berlian yang tidak ada gaduh, tidak ada juga eh, la wala nasab, tidak juga sulit capek menaiki rumah tersebut. Jadi dua sifat rumah Khadijah radhiyallahu anha dalam surga. Tidak gaduh dan tidak capek mengurus rumah tersebut. Para ulama menjelaskan kenapa Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan dua sifat rumah dengan dua sifat tersebut. Sifat pertama apa tadi? Tidak gaduh. Jawabannya kata para ulama, lianna Khadijah perhatikan ibu-ibu perhatikan li'anna Khadijah lam malamat zaujaha Yawman minadah karena Khadijah tidak pernah mencela mengangkat suaranya di hadapan suaminya walau sekalipun selama dia menjadi istri Rasulullah SAW maka perhatikan ibu-ibu ya karena ini judulnya saya diambilkan dari panitia, maka saya lebih tunjukkan kepada ibu-ibu. Kalau judulnya juga nasihat bagi para suami, ya saya bantai suaminya. Nah, ibu-ibu jangan merasa uh, wah ibu-ibu terus yang di pojokan tidak akan tetapi ini untuk kebaikan bahwasanya ini seperti Khadijah bahkan Rasulullah SAW bersabda khairu bisa ilahi sebaik-baik wanita alam semesta adalah Khadijah bintu Khuwailid. Agar bisa menjadi wanita sebaik-baik wanita sealam semesta mendapatkan rumah yang terbuat dari berlian yang tidak gaduh di dalamnya maka perhatikan baik-baik jangan pernah angkat suara Anda di hadapan suami Anda. Jangan pernah mencela suami Anda. Bukankah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu ya masyarakat, nisa, wahai para wanita, tasaddaqna bersedekahlah kalian, wa'afirna istighfar dan perbanyaklah beristighfar. Fa inni ro'aitu kunna aktsara ahli Sesungguhnya aku melihat kalian penghuni neraka yang paling banyak. Salah satu penyebabnya adalah tadi sering membantah, menyangkal, ngangkat suara. Kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang perempuan, Ya Rasulullah, mana akbar ahlinna? Wahai Rasulullah, kenapa kita penghuni neraka yang paling banyak? Beliau mengatakan, Lianna kunna tuksirna la'na. Karena kalian sering suka mencela suami. Ya, suka merendahkan suami dan saya pesan kepada suami ini sedikit menyimpang saya pesan kepada suami konsep agar anda tidak pernah diremehkan oleh istri kasih yang baik kerja jangan tidur jangan istrinya yang disuruh kerja wallahi pak saya pernah dapati dalam sebuah kajian di Sumatera seorang ibu-ibu jujur cerita kepada saya Ustaz sebelumnya saya menganggap suami saya tidak ada apa-apanya, hanya sebatas teman saya di atas ranjau. Saya tidak saya tidak memerlukan suami. Karena semua yang saya ingin saya bisa. Kenapa? Karena ibu tersebut kepala bagian, kemudian gajinya lebih besar daripada suaminya. Tapi saya tahu akhirnya bagaimana saya memerlukan suami. Kapan? Tak kalah saya sakit. Suamilah yang mengatur dan merawat saya. Maka kerja saja wahai para suami. Beri nafkah. Usaha. Jangan istri Anda yang bekerja. Agar terjadi kesinambungan, keharmonisan di antara keluarga. Itu sebuah sifat manusiawi. Tatkala orang ber, mengeluarkan nafkah, maka dia ingin menguasai keluarga. Itu yang disebutkan oleh Allah. Ar-rijal qawwamun 'ala nisa. Para lelaki adalah pemimpin yang mengatur perempuan. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Karena Allah meninggikan lelaki di, di, dari perempuan dan karena lelaki yang menafkahi perempuan. Jadi wajar kalau seandainya ada seorang lelaki, sering saya dicurhati oleh para suami, Ustaz, istri saya itu bengal, dinasehati satu kalimat, dia nyerokes seratus kalimat. Betul apa betul? Balas dendam yang Ya? Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Salah satu penyebabnya adalah Anda dianggap remeh oleh suami istri. Kenapa? Karena tidak nak Nafkahi yang benar Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali ke pertanyaan tadi, tukfirna lah yaitu para para istri sering melaknat mencela suami. Ini penyebab terbesar sang istri mendapatkan yang Allah Subhanahu wa taala. Maka contohlah Khadijah, wahai ibu-ibu saudara-saudari saudari-saudari dimuliakan oleh Allah, contohlah Khadijah sudah diberikan salam oleh Allah dan Jibril alaihi alaihissalam, kemudian dijanjikan mendapatkan rumah di surga yang tidak ada sahab yang tidak ada gaduh di dalamnya. Kenapa? Karena beliau tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah SAW wala nasab dan tidak ada rasa capek dalam mengurus rumah tersebut yang ada di surga dan Salah satu penafsiran disebutkan oleh para ulama, kenapa Khadijah mendapatkan rumah yang tidak capek mengurusnya? Karena Khadijah tidak pernah membuat kesal suaminya. Tidak pernah membuat marah suaminya. Ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang terakhir sebelum kita masuk kepada sesi pertanyaan, maka perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kiat yang ketiga agar kita menggapai ridho suami sehingga kita mendapatkan surga suami yaitu ibu-ibu dan juga bapak-bapak perhatikan penampilan Anda di hadapan pasangan Anda. Ya, penampilan Anda, bapak-bapak yang perutnya sudah hamil 4 bulan, kempiskan. subhanallah. Ya? Nah, ngarai wanita hamil. Perhatikan badan Anda. Dan saya tidak suka kadang-kadang ada istilah honeymoon. Itu nggak pas sebenarnya. Yang artinya bulan madu. Satu bulan aja madunya. Semuanya setelah itu kopi pahit. Satu bulan cuma jaga image, satu bulan jaga wangi, ya. Habis itu bulan selanjutnya prak, prak, prak, Oh. Seenaknya Ya jaga. Jaga bau wangi Anda. Terutama ibu-ibu. Perhatikan. Perkataan Umar bin Khattab. Inna rijala hubbu fi unufihim. Sesungguhnya laki-laki itu kecintaan mereka ada pada hidung mereka. Ya, coba ibu men mencari bau wangi yang sangat wangi, pasti suami akan kelopak-kelopak. Ya. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nisa man sarrathu idza nazarta ilaiha." Sebaik-baik istri adalah seorang istri yang menggembirakanmu wahai suami jika kamu melihat kepadanya. Maka saya pesan kepada ibu-ibu dan ini bukan curhat tentang keluarga saya, jaga. Saya pesan kepada ibu-ibu, jaga penampilan Anda di hadapan suami Anda. Jangan sampai Anda terlihat buruk di hadapan suami Anda. Bahkan sampai dalam keadaan tidur. Ya, tidur sudah ngorok, kemudian keluar killer. Tidur itu di hadapan suami harus dandan sebelumnya. Ini enggak, kadang-kadang tidur di sini roll, di sini roll, di sini roll, kemudian pakai apa itu penutup wajah, di sini cuma kelihatan, habis itu kata isinya, subhanallah. Gimana sang suami mau senang dengan istrinya? Ya, habis itu pakai dasar khusus untuk baju tidur. Dasarnya seminggu nggak dicuci Habis itu bolong di sini. Allah Jaga penampilan ya aku, ya ukti. Saudari muslimah jaga penampilan di hadapan istri. Terutama bau-bau badan. Lihat perhatikan hadir ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Wa yahunna mithlu alaihi 'alaihinna bil ma'ruf. Kalau tidak salah ini surah Al-Baqarah. Artinya istri mempunyai hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban. Istri mempunyai hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban dengan baik. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsiri ayat ini. Beliau mengatakan, "Wallahi inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana li al mar'ah." Artinya, demi Allah, aku sangat menyukai untuk berhias di hadapan istri sebagaimana aku sangat menyukai untuk berhias di hadapan suami. Eh, istriku berhias di hadapanku, di hadapan suaminya. Kau perhatikan, ya bau wangi, bau badan, bau ketek. Perhatikan, jangan sampai tercium oleh pasangan kita bau anginnya. Ini kalau ingin keluar angin keluar sana, jangan ini disebar kemana-mana. Jaga ingatnya pas ketika honeymoon saja. Ketika sudah honeymoon semuanya pahit. Kemudian juga perhatikan tata cara dalam keadaan kita bergaul dengan suami. Ya, sang sang laki-laki suka perempuan yang feminin, yang menjaga kewanitaannya. Kalau lagi makan, ya perhatikan jangan terlalu beringas makannya. Ini makan sudah ngangkat kaki. Kemudian gelasnya mau yang paling besar. Geruk, geruk, geruk. Kemudian, kemudian. Ya. lautnya dimakan sendiri. Lupa suaminya. Allah Akbar. Ajib ya para ikhlas kali. Subhanallah. Ya, jaga, jaga femininitas di uh, eh, anda wahai para istri. Jaga. Ya, Jangan sampai terlihat buruk oleh suami. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian sang suami juga begitu. Dan e, ada konsep menarik dalam menggapai keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Yaitu hindari saling mengejek satu dengan yang lainnya di antara suami istri. Meskipun dalam tahap bercanda. Misalkan sang suami lagi kepanasan dan di Bali ini ternyata panas saya baru tahu ya. E, kepanasan buka baju di rumah. Sang istri nada bercanda, ya. Maka sang istri mengatakan, Masya Allah, kudanil dari mana? sang suami nggak boleh dalam keluarga balas dendam nggak boleh. Nanti saya akan lebih jelaskan ini. Dabar kena, awas hebat. Di dalam kamar mungkin sang istrinya lagi e, lepas baju. Sang suami mengatakan, Subhanallah, gajah duduk dari mana ini? Iya, ya ya, ya. ya, Ejek-ejekan di antara suami istri tidak boleh. Balas dendam tidak boleh. Contoh, balas dendam tidak boleh. Nanti saya akan sebutkan dalilnya bahwa meskipun dalam keadaan bertengkar, apalagi dalam keadaan benar, misalkan sang suami menasihati istrinya, kata sang suami, kamu jangan bohong deh, tidak boleh berbohong kepada suami. Sang sang istri dengan mudahnya dia mengatakan, saya berbohong sekali bang, mas, kak, abang sudah sepuluh kali bohong, wajar saya balas dendam. Nah ini nggak boleh. Lihat Aisyah radhiyallahu bercerita tentang suaminya. Suami Aisyah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, Aisyah ya mengatakan kepada e, tentang suaminya bahwasanya mantaqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihat qat illa antun tuntahaka hurmatun min hurmatillah fayantaqimu Rasulullah SAW alaihi tidak pernah membalas dendam untuk untuk dirinya sama sekali. Jadi nggak pernah, nggak boleh dalam keluarga itu balas dendam. Bahkan subhanallah, sering-seringlah memaafkan istri. Ini konsep juga agar sakinah mawaddah dan rahmah. Sering-sering memaafkan pasangan. Kalau pasangan melakukan kesalahan, maka cari kebaikan-kebaikan yang dia pernah lakukan. Hadisnya riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda, "La yakruk mu'minun mu'minatan in kariha min akhuluqan radiya minha akhar." Seorang suami yang beriman tidak boleh mencela, memarahi istri yang beriman. Kalau sang suami ini benci kepada salah satu dari akhlak istrinya atau sifat istrinya, maka saya sang istri memiliki kebaikan-kebaikan lainnya. Semestinya seperti itu. Maka saya katakan, kapan Anda marah kepada istri Anda, wahai para suami? Kapan ibu-ibu marah kepada suaminya? Maka ingat kebaikan-kebaikannya. saya Anda akan mudah memaafkan. Saya pernah dicurhati seorang lelaki. Ustaz, saya punya, punya masalah. Silahkan datang ke kantor saya. Ini kejadiannya di Arab Saudi. Beliau mengatakan, Ustaz, saya punya problem rumah tangga. Apa ya? Istri saya. Kenapa istri Anda? istri saya itu tidak romantis. Oh, ini saya bilang aneh. Bapak tahu istri bapak tidak romantis, bapak bandingkan dengan siapa? Rupanya sang bapak ini yang curhat kepada saya ini, saya pengen Ustaz, kalau istri saya itu seperti yang di sinetron, di film-film itu Ini namanya dan hati-hati bapak-bapak ya istri Anda yang cantik jelita di samping-samping ini akan diambil nikmat lezatnya oleh Allah sehingga tidak merasa nyaman lagi berada di samping Anda apabila mata Anda dibiasakan melihat wanita-wanita yang diharamkan untuk dilihat. Contoh yang sering nonton gosip infotainment, yang sering nonton film-film mereka sekali ambil SIM, satu kali SIM, mau berbicara sepatah kata, itu ada yang mengurus rambutnya, alisnya, keringatnya, terjelas terlihat cantik. Ketika Anda membiasakan mata Anda melihat wanita yang seperti itu, yang haram untuk dilihat, yang halal akan dicabut legatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat kepada wanita-wanita yang diharamkan ketika di samping melihat kepada samping, ya Apalagi seperti yang saya sebutkan tadi, sudah mangap, ngorok, kemudian keluar gila. Jadi ini nggak lengket lagi. Maka perhatikan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nah, eh, laki-laki ini kemudian mengatakan, istri saya tidak romantis, maka saya katakan ya, eh, beliau seorang yang ganteng, saya kalau boleh menebak, istri Anda mungkin cantik, mohon maaf. Oh Ustaz, iya, saya punya selera tinggi, saya tidak menikahi kecuali wanita yang cantik. Satu, saya bilang. Yang kedua, kalau saya boleh menebak, istri Anda mungkin wanita yang apik di dalam mengurus rumah Anda. Oh iya Ustaz, itu lantai bersih piring-piring bersih, tidak ada yang kotor sedikit pun. Dua saya bilang. Yang ketiga, Istri Anda mungkin apik dalam mengurus anak-anak Anda. Semua anak-anak Anda, guru pertama Al-Qur'annya adalah istri Anda. Oh iya Ustaz. Ya akhir. Tiga lawan satu dia tidak romantis. Oke, okay, itu kesalahan dia. Itu kekurangan dia. Tapi tiga ini mau Anda kemana? Ini yang saya maksudkan. Kapan Anda benci salah satu dari sifat istri, maka cari kebaikan-kebaikan. Anda akan mudah menang. Begitu juga sang istri. Kapan Anda benci salah satu sifat dari suami? Misalkan suka pelupa, sering janji. Suka ingkar janji. Betul nggak, Bu? Betul? Malu-malu ibu. Ya, sering janji, suka lupa janji. Itu mungkin kekurangan dia, tapi dia masih banyak luar biasa. Urusan nafkah tidak pernah ketinggalan, urusan di atas ranjang paling jago. Ya, dan semisal. Maka cari kelebihan-kelebihan pasangan kita tatkala kita marah kepada pasangan kita, itu cara termudah agar kita memaafkan pasangan kita. Ini yang bisa saya sampaikan pada kajian kali ini. Mudah-mudahan kita terutama ibu-ibu saudari-saudari sekalian mendapatkan ridho suami. Cara dapat ridho suami yang pertama bagaimana Bu? Satu. Hah? Menolong suami dalam ketaatan. Yang kedua apa? Lupa kan? Karena tidak di Yang kedua apa? Hah? Yang kedua adalah tidak pernah menyakiti suami, mencela suami. Yang ketiga menjaga penampilan di hadapan suami. Wallahu alam. Kita masuk kepada pertanyaan masih ada 10 menit. Apakah boleh seorang suami atau istri saling menyebarkan aib pasangannya dan apa hukumannya? Maka tidak boleh ini. Ya, tidak boleh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min asyadun nasi azaban yom al qiyamah ar-rajul yufdi ila raatihi wal mar'atu tufdi ilaiha ilaihi thumma yanshuru sirraha Sesungguhnya apa? Inna min asharin nasi manzilatan indallahi bangkiam. Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah tadi pada hari kiamat adalah seorang suami menggauli istrinya, istri melayani suaminya, kemudian sang pasangan itu menyebarkan aib dari pasangannya. Ini gak boleh. Ya, ini termasuk daripada dosa dosa besar. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau ada gambaran orang dari gambaran tersebut, seorang psikolog bisa mengetahui kondisi dalam si penggambar dan si penggambar membenarkan perkataan psikolog tersebut, apakah termasuk kafir? Mungkin ini masalah dalam perkara mengetahui akan hal baik, ya. Maka jawabannya wallahu alam Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah bahwa ahli psikologis mereka hanya mereka-reka dari kejiwaan orang tersebut sesuai dengan perkataannya, ceritanya, tata cara duduknya, tata cara berpikirnya. Dan kalau itu didasari oleh ilmu psikologi maka itu bukan termasuk dari ramal yang tidak dibenarkan. Wallahu Bagaimana sikap istri jika suami tidak mendukung istrinya untuk ikut talim atau kajian-kajian yang benar? Barakallahu fiqh wa fika barakallah. Maka jawabannya nasihati. Dan ibu-ibu perhatikan. Saya pernah dicurhati oleh seseorang, Ustaz, saya ini panitia kajian. Tapi suami saya jauh dari pengajian. Jauh dari mengamalkan amalan sunnah. Ajaran Islam. Hidup hanya sebatas mengerjakan kewajiban kemudian sangat oriented dengan dunia bagaimana menasehatinya maka jawabannya gampang ambil perasaan suami saya berikan rahasia laki-laki ya laki-laki itu paling tidak suka ditantang betul dia merasa akan tertantang kalau ditantang maka katakan kepada suami tersebut Wahai suamiku, wahai kakandaku, saya melihat kalau orang kajian itu digandeng oleh suaminya, kemudian nanti ketika pulang pun mereka bergandengan, alangkah saya ingin sekali seperti itu. Wah, itu laki-laki yang tidak tertantang bukan laki-laki. Betul? Ya, tantang laki-lakinya seperti itu dengan bahasa yang baik. Kita tidak mengemis, tetapi mengambil perasaannya. Ya, mudah-mudahan. Jadi nasihati. Kalau seandainya sang suami belum mendapatkan e, petunjuk untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan menghadiri majelis-majelis ini. Dan jangan lupa doa. Doa ini sebagian orang meremehkannya. Jangan lupa berdoa agar orang semua keinginan kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Termasuk suami agar mendapatkan sunnah, mengenal taalim-taalim kajian yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk. Wallahu a'lam. Apa hadiah untuk istri yang salihah selain surga yang mengizinkan suami menikah lagi? Mau hadiah yang lain selain surga. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, sebenarnya yang saya ketahui tidak ada hadis atau ayat secara eksplisit rinci yang menjelaskan kalau sang suami menikah lagi diizinkan oleh istrinya maka sang istri dapat surga tidak tidak ada hadis yang seperti itu akan tetapi saya hanya bisa berbicara tentang masalah poligami ini. Poligami syariat Allah ya tidak boleh ditentang, dibenci, apalagi sampai ditolak. Maka itu bisa menyebabkan keluar dari agama Islam. Dan wajar saja seorang istri kadang-kadang tidak mampu untuk suaminya berpoligami wajar. Ya, Aisyah saja radhiyallahu anha kadang cemburu dengan madu-madu Rasulullah SAW yang lain. Itu di, di dalam rumah Rasulullah SAW. Ya, akan tetapi yang saya ingin sampaikan di sini yang paling penting bagi kaum wanita muslimah adalah jangan membenci, jangan mencela, jangan menolak syariat poligami. Adapun Anda belum siap, maka itu urusan lain. Itu bicarakan dengan suami Anda. Itu nasihat bagi sang perempuan. Nasihat bagi laki-laki adalah bahwa syariat poligami sunnah Rasulullah SAW. Akan tetapi perhatikan juga apakah anda benar-benar siap untuk berpoligami atau tidak. Jangan-jangan setelah berpoligami yang aturan semakin orang beramal soleh, semakin diberikan kehidupan yang baik, ini tidak Semakin dia berpoligami, semakin hancur keluarganya. Nah, ini tidak benar. Ya, Salah satu bentuk poligami yang keliru adalah ketika seorang suami berpoligami, istri yang pertama dicerai. Ini tidak benar. Kenapa? Karena syariat Allah tidak menghancurkan keluarga. Kemudian juga saya pesan kepada para istri, ya, ketika anda mempunyai suami yang ingin berpoligami, maka jangan cepat-cepat mengambil perkataan pilih saya atau dia. Atau perkataan kembalikan saya ke rumah orang tua. Ya. Kenapa? Karena suami Anda sekarang sedang melakukan penjagaan terhadap kemaluannya. Mereka bukan berzina. Mereka bukan melakukan hal yang dilarang oleh syariat. Yang tercela adalah apabila sang suami tidak adil. Baru setelah itu dinasehati, dinasehati, dan terus dinasehati. Kalau seandainya tidak bisa, baru mungkin bisa beristirahat kepada Allah apa sikap yang harus diambil. Jadi ini perhatian juga. Makanya saya katakan, yang wanita yang berhadapan dengan masalah poligami, jangan mencela, jangan menolak, jangan menghina syariat poligami. Adapun masalah siap tidak siap maka itu urusan pribadi masing-masing. Wallahu a'lam. Jadi e, kalau ditanya apakah ada selain surga maka saya tidak tahu ada hadis yang menunjukkan ke sana. Bagaimana menghadapi suami yang perhitungan? Bilang aja pelit. Apakah boleh menuntut hak atau diam saja dan berinisiatif menjadi pekerjaan sampingan? Maka boleh menuntut hak sebagaimana sahabat-sahabat wanita di zaman Rasulullah bahkan Rasulullah sendiri menyebutkan ada calon-calon suami yang pelit maka itu tidak pantas untuk dinikahi ya maka bapak ibu saudara saudara yang dimuliakan oleh Allah sang suami jangan pelit-pelit istri anda anda ingin istri anda cantik maka sediakan alat-alat kecantikan istri anda anda ingin istri anda ramping, langsing, enak dipandang, maka sediakan mereka. Bagaimana mereka biar tidak gemrot, nyaman dipandang mata. Apabila seorang istri durhaka kepada suaminya, kemudian si suami menceraikannya, apakah si istri masih menanggung dosa atas kedurhakannya tersebut? Jazakallahu khairan. Yang jelas, Selama sang suami murka kepada istrinya, maka dia berdosa kepada suaminya. Wallahu a'lam. Jika ada seorang teman dari suami sering datang untuk berhutang, belum lunas hutang sebelumnya, tambah lagi hutang baru, hingga hutangnya banyak, suami sungkan untuk menolak saat temannya minta tambahan hutang. Padahal temannya bukan tergolong orang susah. Bagaimana sikap kita sebagai istri nasihati sang suami agar jangan bermudah-mudah mengutangi orang yang sulit bayar hutang. Ya, iya. Di sana kan ada harus ada nilai edukasi, nilai pendidikan kepada orang yang berhutang. Kalau seandainya sudah kebiasaan dia berhutang nggak bayar-bayar, maka benar memang nanti malam saya akan sebutkan indahnya mengutangi orang lain. Di masjid mana? Oh besok subuh. Ya. Indahnya mengutangi orang lain saya akan sebutkan ya uh, di masjid mana? Hah? Baitul Ma'mur, Masjid Baitul Ma'mur. Yang tahu jamaah silahkan datang. Yang tidak tahu mohon ditanya kepada panitia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT, memang menghutangi orang lain, menunda orang lain membayar hutang itu nikmat luar biasa. Akan tetapi, jika malah merusak orang tersebut, membuat dosa orang tersebut, senjatanya paling ampuh adalah afwan ahi. Maaf wahai saudara, nggak bisa bayar. Maka pada saat itu jangan dihutangi agar dia tidak banyak berus. Ya. Jadi sang istri menasihati sang suami dalam hal seperti ini. Allah Bagaimana jika seorang istri mengizinkan suaminya berhenti merokok? Kami sekeluarga sudah berulang kali menasehati akan tetapi suami tidak mau menuruti padahal subhanallah suami saya rajin ke masjid dan rajin tahlil mohon nasihatnya maka jawabannya saya hanya bisa menasehatkan rokok itu bahaya dan Allah rokok itu buruk buruk tidak ada kebaikan yang diambil dari rokok mungkin ada beberapa kebaikan saya tersebutkan tapi asli rokok buruk makanya dia pantas untuk dihisap di tempat-tempat yang buruk di mana paling enak menghisap rokok? Ya. Rokok itu buruk. Tidak ada uh, dalam agama Islam tidak boleh kita mengkonsumsi yang buruk. Allah berfirman, "Wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith." Allah menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Pabriknya sendiri ngaku rokok membunuhmu. Ngaku Masa kita nggak percaya? pabriknya Tidak ada barang kalau ini kan ada expirednya setelah lima bulan, setelah enam bulan. Sedangkan rokok keluar dari pabriknya itu tidak ada kata expired. Karena dari keluar dia sudah expired duluan. Ya. Rokok mungkin ada manfaatnya dari beberapa sisi. Yang pertama, rokok membuat awet muda. Karena sebelum tua mati duluan. Yang kedua, orang yang merokok rumahnya tidak akan pernah dimasuki maling. Kenapa? Karena orang yang merokok dadanya rusak, akhirnya sering batuk. Maka maling tidak mau masuk. Kenapa? Karena penghuni rumah selalu hidup dengan batuk Ini Ini beberapa manfaat rokok. Ya, hilangkan. Dan subhanallah, coba hitung. Rokok paling murah sebungkus berapa? 10 ribu. Betul paling murah? Ada yang tahu? Yang tahu dari merokok. Alhamdulillah nggak ada yang dapat dibakar. Nah, sepuluh ribu anggap sepuluh ribu. Satu hari sepuluh ribu, satu bulan tiga ratus ribu, satu tahun jangan ada yang bilang banyak. Satu tahun berapa? Tiga juta enam ratus ribu juta ribu per tahun. Ya. Kalau 10 tahun maka bisa naik haji. Betul nggak? Ya. Ini nasihat karena Allah. Saya tidak mengharapkan apa-apa dari nasihat ini. Hanya karena Allah tinggalkan. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Baik. Bagaimana dengan suami yang sangat baik perilakunya terhadap istrinya, tapi perhitungan terhadap nafkah ini nggak baik namanya. Padahal suami bukan termasuk orang yang tidak mampu sehingga istri sebagian besar memenuhi kebutuhan kewanitaan dan lain sebagainya menggunakan gajinya sendiri kecuali makan. Maksud dari suami sangat baik dia melayani istri dalam hal apapun. Suami juga masih sulit untuk diajak taklim. Maka jawabannya Bapak Ibu saudara-saudari perhatikan. Ini khusus bagi suami ya. Ini curhatan dari ibu-ibu berarti. Perhatikan baik-baik Qillatul jud su'udhanni bil mawjud. Artinya apa? Orang bakhil tidak dermawan itu sebenarnya pada saat yang bersamaan dia sedang berburuk sangka kepada Allah yang maha ada. Ya, Jangan sama istri, sama orang lain saja. Kalau kita punya sifat bakhil, maka itu sebenarnya kita sedang buruk sangka dengan Allah yang maha luas rezekinya. kalau Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, "Ampun, ampun, wahai anak Adam, nafkahkan hartamu, sedekahkan hartamu, aku akan ganti. Ya, apalagi sama istri yang itu kewajiban anda ya jadi jangan pelit-pelit dengan istri, akan tetapi juga jangan terlalu berlebihan. Allah a'lam. Bagaimana jika suami suka membanding-bandingkan istrinya dengan perempuan lain padahal perempuan itu pekerjaannya meminjamkan uang dengan bank? Wah, ini bahaya. Tidak boleh sikap seorang suami membanding-bandingkan dengan perempuan lain. Dan juga pesan saya kepada ibu-ibu saudari-saudari muslimah, Jangan pernah menceritik, menceritakan perempuan lain di hadapan suami Anda. Itu dilarang dalam agama. Ya? Jangan pernah menceritakan. Kalau sang suami kadang-kadang bisa, Bu, gimana sih istri si fulan? Eh, istri si Fulana, Fulana itu gimana? Oh, eh, kulitnya putih, hidungnya mancung, matanya indah dan semacamnya. Jangan, gak boleh. Itu nanti sang suami akan mengimajinasikan di dalam pikirannya untuk menghayal istri lain atau suami apa perempuan lain akhirnya ini tidak diperbolehkan apalagi sampai membanding-bandingkan dengan istri maka saya katakan seperti yang saya sebutkan dari hadis riwayat Imam Muslim la yafruq mu'minun mu'minatan in kana minha khuluqan radiya minha afa. Seorang suami yang beriman tidak boleh mencela istri yang beriman. Jika dia membenci sesuatu dari istrinya, maka dia akan suka dari beberapa hal dari istrinya. Masih banyak kebaikan, kebaikan istri. Cari kebaikan-kebaikan tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Apalagi disebutkan di sini padahal perempuan itu suka meminjamkan uang dengan bunga. Ayo riba. Masa yang seperti itu di e, dibanding-bandingkan dengan istri kita yang salehah, yang thayyibah, yang e, yang mereka itu adalah membantu kita dalam kehidupan kita. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Wallahu Bagaimana menyikapi suami yang tidak bekerja sementara istri yang bekerja? Maka nasihati suami harus bekerja. Pak, konsep rezeki seorang muslim itu adalah usaha sambil bersandar diri kepada Allah. Jangan kita manusia, burung. Saya bertanya, makanan burung itu apa? Biji-bijian dan ulat-ulatan. Itu pun tidak semua biji-bijian, tidak semua ulat-ulatan. Artinya makanannya terbatas, betul? Tapi kata Rasulullah SAW, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkul, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, tardu khimatan wa taruhu bitan." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan langsung memberikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada guru, keluar dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perlu terisi bahkan bawa bekal untuk anak-anak yang ada di Sangkar. Coba bayangkan, burung perbedaan burung dengan kita. Burung keluar pagi hari dalam keadaan kosong. Dia keluar kemana? Dia nggak terdaftar sebagai PNS di Denpasar Bali. Tidak terdaftar sebagai pegawai di, di perusahaan ini, enggak. Dia keluar mencari usaha. Kemudian apa yang dimakan oleh burung tadi, biji-bijian dan ulat-ulatan itu tidak semua. Beda dengan manusia, semuanya dimakan. Betul? Ya, makan daging, makan sayur, makan apa lagi? Hah? Makan daging, sayur, sampai api dimakan. Apa itu api? Yang rokok. Api dimakan ya semuanya bisa dimakan oleh manusia maka kita semestinya harus lebih bertawakal dibandingkan bekerja ini para ibu sekali maka bekerjalah kepada suami yang uh, tidak pantas anda subhanallah istri siang hari bekerja dinafkahi oleh istri eh malam hari minta digauli minta dilayani oleh sang sang, sang istri ini iya, tidak pantas Kemana rasa kelaki-lakian? Pantasan istri kita sering membantah, sering menyangkal karena kita sendiri tidak menafkahi mereka. Apa yang harus Allah alam? Apa yang harus saya lakukan dengan suami yang tidak mau beribadah? Dengan segala cara saya sudah lakukan dari memberi contoh, mengajak hingga hingga pernah suatu ketika saya diamkan dengan tujuan agar beliau introspeksi, saya sudah putus asa. Bisakah beliau berubah menjadi imam yang ahli ibadah? salahkah saya apabila saya konsentrasi mencari surga saya secara bahasa kasar surga surgaku ah, dan neraka nerakamu karena saya benar-benar sudah putus harapan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, seorang istri perempuan tidak pantas untuk dibawa kuasa laki-laki yang tidak ahli ibadah. Terutama laki-laki yang meninggalkan sholat. Ya, harus nasihati Sesudah nasihat maka harus dipanggil orang tuanya. Kalau masih tidak mau juga tidak mengerjakan sholat maka pada saat itu tidak ada kata lain kecuali harus berpisah. Karena tidak pantas seorang wanita muslimah mukminah ibadah yang ahli ibadah di bawah penguasaan laki-laki yang tidak sholat. Rasulullah SAW bersabda Baina rajul wa syirik wal kufri Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran meninggalkan sholat Barang siapa yang meninggalkannya maka surah tidak ada bedanya dia dengan orang kafir dan orang musyrik. Maka kalau yang dimaksud di sini adalah susah dalam atau tidak mau beribadah yaitu tidak mau sholat wajib maka nasihati kalau tidak bisa panggil orang tuanya kalau tidak bisa maka tidak ada lain istikharah kemudian cari lagi lagi yang pantas untuk menjadi pendamping dan di sini banyak insya Allah. Dari Ummu Fikri saya pernah mendengar dalam suatu kajian bahwa istri soleh bisa menjadi ratu bidadari di surga. Bagaimana dengan informasi ini betul atau tidak? Yang jelas Bapak Ibu saudara-saudari, wallahu alam seorang wanita yang soleh yang masuk ke dalam surga lebih utama dibandingkan bidadari-bidadari yang ada di dalam surga. Lebih utama baik kedudukannya ataupun sifat uh, fisiknya. Wallahu alam. Bagaimana sikap istri jika suami dalam hal ini bekerja di tempat keluar kota agar tetap mendapatkan ridho suami dengan istri masuk surga? Bagaimana ada bercanda dengan suami sehingga tetap dalam syariat Islam? Uh, suami kalau bekerja di luar kota maka sang istri menjaga dua hal, menjaga harta diantaranya rumah dan uh, anaknya, yang kedua menjaga kemaluannya. Ini cara mendapatkan ridho suami ketika suami bekerja di luar kota. Yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana ada bercanda dengan suami agar tetap terjaga dalam syariat Islam? Maka jawabannya, kata Rasulullah SAW, inilah abzah. Sungguh aku bercanda. Wala aku illa haqqan. Tapi aku ketika bercanda tidak mengatakan kecuali yang benar. Ya, bercanda. Lihat Rasulullah SAW bercanda dengan istrinya. Beliau lari-larian dengan istrinya. Ya. Lomba-lomba yang istrinya, bercanda dengan istrinya. Dan semisal Boleh saja bercanda. Bahkan saya pernah membayangkan ini waktu itu di Masjidil Haram saya pernah bayangkan bagaimana ya seorang istri yang mempunyai suami yang tidak bisa bercanda dengan dengan istrinya. Sungguh tersiksa seorang istri tersebut. Ya, maka tidak mengapa bercanda akan tetapi tidak mengatakan kecuali yang benar. Alhamdulillah selesai kajian ini. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat berterima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah datang dan memperhatikan mudah-mudahan yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya mudah-mudahan kita dipertemukan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pertemuan selanjutnya di dunia ini kalaupun tidak bertemu di dunia maka saya katakan sampai jumpa di surga Allah Subhanahu wa taala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh